dan ini merupakan satu keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada hambanya dalam kondisi kebanyakan manusia terjegah untuk mendapatkan keutamaan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadikan hati-hati kita termasuk hati-hati yang khusyuk dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana hati-hati manusia di antara mereka ada yang senantiasa condong kepada keburukan, condong kepada kemaksiatan. Sebagaimana di antara hati-hati manusia pula ada yang senantiasa condong kepada kebaikan, kepada ketaatan. Seperti yang disebutkan oleh seorang ulama salaf Ahmad Ibn Khadruya rahimahullahu taala Kata beliau al-qulubu jawalah. Imma an tajula haula al-'arsy wa imma an tajula al-hush. Bahwa hati-hati manusia itu senantiasa jawalah, berkeliling. Dan di antara hati-hati tersebut ada yang senantiasa berkeliling mengitari arsh yaitu kinayah ungkapan untuk menggambarkan ketaatan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang senantiasa mengelilingi kebaikan condong kepada ketaatan namun di antara hati-hati mereka pula ada yang senantiasa mengelilingi hush yaitu khala tempat menunaikan hajat, itu tempat-tempat yang kotor. Kinayah, ya, ungkapan untuk menggambarkan kemaksiatan dan keburukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya ke dalam hati-hati yang senantiasa condong kepada kebaikan dan jauh dari kemaksiatan. Namun Perlu diingat ma'asyar muslimin rahimakumullah bahwa sebesar apapun pengorbanan yang telah kita curahkan dan sebanyak apapun amalan yang telah kita kerjakan jangan sampai menjadikan kita magrur terperdaya kemudian terkagum-kagum dengan itu semuanya sehingga menjadikan dia pun malas untuk menambah kebaikan dan amalan saleh. Karena sebanyak apapun amalan saleh, amalan kebaikan yang telah kita kerjakan itu tidak bisa kita pastikan apakah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sehingga dalam hal ini hati kita senantiasa berada di antara khauf dan roja. Rasa takut dan harapan. Takut tidak diterimanya amalan dan harapan untuk dikabulkannya, diterimanya amalan-amalan kita. Dan kalau kita melihat bagaimana kondisi para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, demikian pula yang setelahnya, yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para ulama. Mereka orang-orang yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan jannah sebagai kurunul mufaddalah generasi yang terbaik. Namun toh mereka adalah orang yang paling semangat untuk menuntut ilmu. Orang yang paling semangat untuk mengamalkan ilmu. Sehingga kita yang tidak jelas nasibnya dan tidak mendapatkan kabar gembira sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah terhadap mereka para sahabat maka tentunya kita lebih serius dan bersungguh-sungguh oleh karena itu seorang ulama salaf juga menyebutkan seperti yang dinukilkan oleh Ubaid bin Umair Ubaid bin Umair rahimallahu taala kata beliau bal mustahidu fikum illa kala'ib fihim ay salafus salih bahwa tidaklah orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian kita ya, orang-orang yang belakangan tidaklah orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kondisinya itu seperti orang-orang yang bermain di zaman ulama salaf. Anggap kalau ada di antara mereka yang bermain-main. Yang sesungguhnya ini merupakan ungkapan yang menggambarkan bahwa kondisi ulama salaf tidak demikian. Bukan orang yang bermain-main dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita orang yang hidup belakangan. Sebanyak apapun amalan soleh kita, sudah bersungguh-sungguh, semaksimal mungkin. Jangan sampai menjadikan itu kita terpesona, terkagum-kagum, kemudian lalai, ya, lupa bahwa nasib kita belum jelas. Ya. Ini, ayol ikhwah, habidakumullah, ya, nasihat dari para ulama kita ya, untuk memberikan cambukan kepada kita untuk senantiasa terus menerus menambah semangat di dalam talabul ilm demikian pula amalan saleh. Asyar muslimin rahimakumullah pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas satu permasalahan yang mungkin sering kita dengarkan namun kita akan menyebutkan secara khusus dari apa yang Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita sebutkan seputar permasalahan at-tasyabbuh bil kuffar menyerupai orang-orang kafir. Dan di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah tentang pengertian menyerupai orang kafir, tasyabbu bil kufar. Dan yang kedua adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an demikian pula sunnah yang menunjukkan tentang diharamkannya menyerupai orang-orang kafir. Dan yang ketiga adalah beberapa contoh dari perbuatan Rasulullah alaihi salatu untuk menyerupai ataupun untuk melisihi orang-orang kafir baik dari ucapan demikian pula perbuatan. Adapun yang pertama, Asyur muslimin rahimakumullah tentang pengertian atas syabu bil kufar secara bahasa ya. maknanya atas syabu itu diambil dari kata al-musyabahah ya. yang artinya al-mumasalah penyerupaan. Demikian pula terkandung makna at mengikuti, mengikuti, ya. Mengikuti sesuatu. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i maknanya adalah al-mumatsalah bil kufar bisyatta asnafihim yaitu bahwa secara syar'i maknanya menyerupai orang-orang kafir dalam beberapa hal fi aqaidihim wa fi ibadatihim wa adatihim baik itu dalam perkara akidah demikian pula ibadah dan adat kebiasaan atau kata para ulama fima huwa min khasa'isihim min sulukin atau akhlaqin atau ghairi dhalik atau mengikuti dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan bagi mereka baik itu berupa sifat akhlak demikian pula yang lainnya ya, termasuk muamalah ya, transaksi jual beli dan yang lainnya maka dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah Islam ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir baik secara zahir lebih-lebih secara batin karena menyerupai orang-orang kafir secara zahir itu sangat berbahaya akan menimbulkan dan menumbuhkan kecintaan terhadap orang-orang kafir secara batin seperti yang dinukilkan oleh ulama salaf eh, dalam hal ini sebagian mereka mengatakan bahwa at tashabuhu bil kuffar yurisu mahabbatahum fil batin. Atau at tashabuhu bil kuffar fil zahir yurisu mahabbatahum fil batin. Bahwa menyerupai orang-orang kafir secara zahir maka ini akan mewariskan sikap mencintai mereka secara batin dan ini bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ya. Menyebabkan seorang keluar dari Islam. Demikian pula menyerupai orang-orang kafir ini menunjukkan kurangnya akal dia ya. dan menunjukkan kerendahan karena seorang mukmin itu menjadi kuat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, "Inna musyabahat as-sahabah wa tabi'in tazidu al-aqla wa din wal khuluq." Bahwa menyerupai para sahabah demikian pula para tabi'in itu akan menambah ya, kesempurnaan akal seseorang agama demikian pula akhlak Kenapa? Karena para sahabat, para tabi'in adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang telah dijanjikan jannah oleh Rasulullah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ketika seorang berusaha untuk mengikuti jejak para sahabat, demikian pula tabi'in, dan yang setelahnya dari kan para ulama salaf, maka ini menunjukkan kesempurnaan akal bahwa akalnya itu sehat dan waras. Kenapa? bahwa dia menginginkan kebaikan dan keselamatan. Sehingga yang dicontoh, yang diikuti adalah orang-orang yang telah dijanjikan ya, sebagai orang-orang yang selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ulama salaf. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan dalam sirah perjalanan Rasulullah alaihi salatu wassalam kita banyak mendapati dan menyaksikan bagaimana upaya Rasulullah alaihi salatu wassalam menyisihi orang-orang kafir menyisihi orang-orang kafir sampai-sampai orang Yahudi mereka mengatakan ma yuridu من هذا الرجل ay yada' في أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، bahwa tidaklah dari orang ini ketika meninggalkan sesuatu dari kebiasaan-kebiasaan kita Yahudi melainkan dalam rangka menyelisihi kita orang Yahudi merasa bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam ya, dari apa yang beliau bawa itu banyak menyisihi kebiasaan-kebiasaan Yahud. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan walihada yafrahul kafirun bimuwafaqatil muslimina fi umurihim atau fi ba'di umurihim bahwa mereka orang-orang kafir sangat gembira dengan adanya sebagian kaum muslimin yang menyerupai sebagian kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir bihi wa yawadduna kata beliau dan mereka merasakan senang dan cinta untuk mengeluarkan membelanjakan harta demi tercapainya hal itu apa tujuan mereka? Yaitu agar supaya kaum muslimin menyerupai orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka rela untuk mengorbankan dan mengeluarkan harta-harta mereka agar supaya kaum muslimin ikut jejak mereka, mencontoh mereka, membebek kepada mereka orang-orang kafir. Rela. Ya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di zaman kita banyak ya, upaya-upaya terselubung untuk mendikte dan menjadikan kaum muslimin sebagai bulan-bulanan ya. sebagai ya, korban ya, dari makar jahat orang-orang kafir ini ya. di mana mereka negara-negara kufar Amerika dan yang lainnya ya. Amerika dan konco-konconya itu rela untuk membelanjakan dan memberikan bantuan ya, baik berupa pinjaman ataupun yang itu merupakan bantuan cuma-cuma kepada negara-negara Islam, negara-negara kaum muslimin. Apa tujuannya? Agar supaya kaum muslimin condong kepada mereka. Merasa dibantu. Terlebih ketika mendapatkan musibah. Ya, ketika mendapatkan musibah. Ya, bencana alam misalkan luar biasa ya, sangat ringan tangan mereka untuk memberikan bantuan karena ada tujuan karena ada tujuan ya. ini asyur muslimin rahimakumullah oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La taqumu saatu hatta ya'khudha min ummati al-quruna qablaha shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum atau lattaba'tumuhum." Qalu, "Ya Rasulullah, كفارس والروم قال من الناس إلا أولئك kata Nabi sesungguhnya tidaklah terjadi hari kiamat sampai ada di kalangan umatku yang mengikuti atau mengambil jejak orang-orang yang sebelumnya sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta Sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, maka niscaya mereka akan mengikutinya. Ikut masuk ke dalamnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah Faris Warum negara-negara kafir di masa itu?" Kata Rasulullah, "Tidak ada lagi manusia ya, yang seperti itu keadaannya kecuali mereka yang akan diikuti oleh kaum muslimin." Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam latattabi'anna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhru juhra dabbin dakhaltum qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman Sesungguhnya kalian niscaya akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun kalian berusaha mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini, ma'asyur muslimin rahimakumullah. di mana Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan ketika mensyarah hadis ini dalam syarah Sahih Muslim beliau menyebutkan bahwa asyibr wazirah, kemudian disebutkan juhra dabbin maka ini kata beliau merupakan gambaran bi syiddati ya. Al-muwafaqah menunjukkan kuatnya upaya penyerupaan umat ini terhadap orang-orang kafir fil ma'asi wal mukhalafat dalam hal kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang melisihi syariat Allah Subhanahu wa taala bukan dalam hal kekufuran tapi dalam hal kebiasaan ya. dan ini bisa melahirkan dan mengantarkan kepada kekufuran maka ini menunjukkan bahayanya kaum muslimin. Ya. Nasib yang mengancam mereka. Kalaulah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Malas untuk menghadiri majelis ilmu. Maka dikhawatirkan mereka akan terbawa dengan kondisi masyarakat yang kebanyakan mengikuti jejak mereka orang-orang kafir. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim bi Sahlan Syalban rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tarkabunna sanan man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in ba'an bi ba'in hatta law an ahadun dakhala juhra dabbin dakhaltum wa hatta law anna ahadahum jama'a ummahu fi at-tariq la fa'altum sungguh-sungguh ya. kalian wahai umat Islam umat yang Rasulullah alaihi wassalam akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sahasta demi sahasta, sedepa demi sedepa, yang kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut masuk dan kata Nabi kalau seandainya di antara mereka ada yang mendatangi ibunya di tengah jalan. Niscaya di antara kalian pun ada yang mencontohnya. Dan ini terjadi. Ya seperti ini. Sehingga yang dikhabarkan Rasulullah SAW merupakan wahyu dan kebenaran. Sekaligus peringatan kepada umat ini. Jangan seperti mereka. Oleh karena itu, ayo ikhwah Hafizakumullah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak tempat celaan terhadap mereka orang-orang kafir dan perintah kepada kaum muslimin untuk mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya orang-orang yang telah dijamin keimanannya dan orang-orang yang telah dijamin bahwa mereka adalah ahlul jannah secara umum Ya. Sifat-sifat mereka disebutkan bahwa mereka adalah ahlul jannah. Terlebih di antara mereka ada yang ditayin, ada yang disebutkan namanya secara khusus bahwa mereka adalah ahlul jannah. Namun ya, secara umum para sahabat ya, mereka adalah ahlul jannah. Seperti yang disebutkan Ibn Hazm rahimahullah bahwa para sahabat mereka adalah ahlul jannah. Ya oleh karena itu diantara yang menyebutkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin mengikuti jejak para sahabat dan mengancam wa may yushaqiqir rasul Barang siapa yang menyelisih Rasul dan tidak mau mengikuti jejak kaum mukminin, ini para sahabat. Setelah jelas bagi mereka al-haq kebenaran di hadapannya telah dinasihati bahwa inilah al-haq. Jalan menuju jannah ini. Hati-hati terhadap jalan-jalan yang menyimpang, kebidahan, kemaksiatan. Telah tahu, namun dia membangkang. Yushaqir Rasul maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan kemana dia berpaling dan masukkan dia ke dalam neraka jahanam billah. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun adapun wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' ya. bahwa sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka maka mereka pun bangga dengan kelompoknya. Maka engkau wahai Nabi sama sekali tidak termasuk di antara mereka. Maka di sini juga peringatan bahwa Islam tidak mengenal adanya ahzab, ya, adanya partai-partai, kelompok-kelompok. Bahkan dalam ayat ini menunjukkan celaan adanya sebahagian kaum muslimin yang berusaha untuk memecah belah barisan kaum muslimin dengan mendirikan dan membentuk kelompok-kelompok Islam, partai-partai Islam yang mungkin dengan alasan untuk ya, menampung aspirasi kaum muslimin. Maka ketahuilah bahwa cara Anda keliru menyisi tuntunan Allah dan Rasulnya oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan bahwa janganlah mereka itu manusia secara khusus kaum muslimin itu seperti orang-orang yang memecah belah dan berselisih dalam agama mereka. Setelah datang kepada mereka bayinat al-haq, maka bagi mereka lah adab yang mengerikan, yang besar. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin apabila benar-benar berusaha mencari keselamatan dan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, ikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Allah ingatkan di sini, Jangan ikut-ikutan ya, berpecah belah atau memecah belah barisan kaum muslimin. Dan ini kebiasaan orang-orang kafir membuat partai-partai kelompok-kelompok. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Ya, bukan kebiasaan kaum muslimin yang mengikuti jejak Al-Quran dan Sunnah, bimbingan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah larang, Allah Tegaskan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Eh, Allah larang. Yang melarang Allah yang ada di atas langit sana. Bukan presiden, bukan gubernur. Jadi ketika ahli sunnah menyatakan dengan tegas untuk tidak ikut-ikutan dalam acara demokrasi ataupun kepartaian, itu bukan berarti ahli sunnah menyempal dan ingin membuat kelompok sendiri terpisah ya. kemudian menjadi kelompok sempalan dalam Islam oh tidak sama sekali ya. justru ketika ahli sunnah tidak ikut-ikutan dalam kepartaian dan pesta demokrasi ya, itu di bawah bimbingan Allah dan Rasulnya sehingga upaya mereka pun terbimbing meskipun mereka tidak ikut-ikutan dalam acara pesta demokrasi kepartaian siapapun yang terpilih ahli sunnah taat kepadanya taat ini perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah sehingga ma'asyurah muslimin rahimakumullah dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan tentang larangan untuk menyerupai orang-orang kafir alam yakni lilladina amalu أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab di mana mereka menunda-nunda untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala tulul amal, panjang angan-angan mereka. Maka di sini Allah melarang dan ingatkan kepada kaum ini jangan menyerupai mereka orang-orang kafir, ahlul kitab. Di mana mereka menunda-nunda untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi keraslah hati-hati mereka. Kalau seandainya kaum muslimin seperti itu, maka niscaya mereka pun akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang kafir, menjadi keras hati mereka diajak untuk belajar taklim nanti nanti ya, masih banyak kesibukan ya. dengan seorang menghadir majelis ilmu hatinya akan lunak hatinya akan ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ingat kematian ingat hari akhirat ingat adab kubur kenapa diingatkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang sudah menjauhi masjid Allah, menjauhi ya, majelis ilmu, maka dikhawatirkan seperti ini ya, terjatuh kepada perbuatan menyerupai orang-orang kafir. Ya, lupa ya, dengan tujuan Allah menciptakannya. Menunda-nunda untuk taubat sehingga menjadi keraslah hatinya. Ya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Al-Iqtida al Mustaqim kata beliau wala yakunu ketika Allah menyebutkan dalam satu ayatnya wala yakunu kata beliau nahyun mutlakun an musyabahatihim bahwa ini larangan secara mutlak kepada kaum muslimin untuk menyerupai mereka orang-orang kafir Dan secara khusus kata beliau, larangan kepada kaum muslimin untuk menyerupai mereka ya, dalam hal kekerasan hati-hati mereka. Orang-orang kafir disebutkan dalam ayat tadi, "Walayakunu kalladzina utul kitaba min qabl." Dan janganlah kaum muslimin itu seperti orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menunda-nunda untuk taubat kepada Allah sehingga menjadi keraslah hati mereka dan hati mereka sehingga sama kerasnya dengan orang-orang kafir menyerupai orang-orang kafir secara khusus dan kerasnya hati-hati kaum muslimin itu merupakan buah dari kemaksiatan buah dari kemaksiatan kenapa seorang terkadang ya, malas untuk menghadiri majelis ilmu malas untuk ibadah itu merupakan akibat dari kemaksiatan itu pasti ya. seseorang ya, ketika rajin menghadiri majelis ilmu, namun terkadang ya, malas dan mungkin menambah malas, bertambah malasnya untuk beribadah kepada Allah, berarti dia belum bisa mengambil manfaat dari majelis ilmunya. Ya. Karena majelis ilmu yang berkah, yang ketika seorang mendatanginya, itu memberikan manfaat ketika seorang datang betul-betul dengan ikhlas dan ingin beribadah kepada Allah dan ingin menambah keilmuannya. Namun ketika dia menghadiri majlis ilmu, namun tidak membuahkan hasil, jauh dari apa yang diharapkan, bahkan justru menjadikan dia sombong dan jauh dari ketaatan kepada Allah, ya. maka menunjukkan bahwa ini ada khalal, ada sesuatu yang ya, terdapat dalam hatinya berupa kemaksiatan seseorang semakin lama mengenal sunnah, mengenal tauhid seharusnya bertambah semangat untuk menghadiri majelis ilmu, bertambah semangat untuk menambah amalan soleh, bukan bertambah malas, bukan bertambah malas. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyebutkan kata beliau rahimahullah nahallahu ibadahul mu'minin an yatashabbahu bihim eh, bil kuffar fi umurin atau fi syai'in minal umur al asliyah wal far'iyah bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk menyerupai orang-orang kafir pada seluruh ya, perkara mereka baik dalam prinsip-prinsip agama demikian pula dalam cabang-cabangnya Demikian pula yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tadi yang kita sebutkan adalah beberapa ayat. Ya. Kemudian kita akan menyebutkan beberapa hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang larangan untuk menyerupai orang-orang kafir. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ataupun Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam Beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk mereka. Ya. Demikian pula dalam hadis yang lain yang diratkan oleh Imam Tirmidzi dari Amr ataupun dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih Abdul bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin adun laisa minna man tashabbaha bighairina." Tidak termasuk golongan kami, yakni golongan kaum muslimin, orang-orang yang menyerupai selain kaum muslimin, ini orang-orang kafir. Tidak termasuk golongan kaum muslimin, orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir. Kata Nabi, لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليمهم atau فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالكف kata Nabi karena sungguhnya mereka ya, kata Nabi dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi demikian pula Nasrani karena sungguhnya salamnya mereka itu dengan salamnya Yahudi, afwan, itu dengan jari. Isyarat dengan jari. Dan salamnya Nasrani itu isyarat dengan telapak tangan. Apakah yang seperti ini ada di tengah kaum muslimin? Ada. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa kebiasaan ini banyak terjadi di kalangan askeri, ya. tentara. Ya. Gimana salamnya mereka terhadap komandannya? Gini ya, ini kebiasaan Yahudi. Ya. Kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Tanpa terasa, ya kan? Kaum muslimin mengadopsi, mengambil kebiasaan ini dari mereka orang-orang kafir. Ya. Kemudian pula Ashur muslimin rahimakumullah beberapa contoh ya. Beberapa contoh dari peringatan Rasulullah dan perbuatan Rasulullah alaihissalatu wassalam untuk mengisi orang-orang kafir. Ini dalam semua ya, hal, terlebih dalam masalah ibadah. Seperti yang diratkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Umair bin Anas an umumatin lahu minas sahabah minal ansar Diriatkan dari Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Umair bin Anas dari keumuman sejumlah para sahabat Ansar. Di mana kata beliau radhiyallahu taala anhum ihtamma Rasulullah alaihi salatu wasallam lis salah. Kaifa yajma'un nas lis salah? dimana Rasulullah menginginkan ya sesuatu yang bisa mengumpulkan manusia untuk menghadiri salat. Ya maka ditawarkan kepada Nabi gimana kalau kita ya, menancapkan bendera ya. sehingga ketika tiba waktu salat siapa saja di antara kaum muslimin yang melihatnya maka sebagian mereka memberitakan kepada yang lainnya bahwa salat telah tiba maka Nabi pun menolaknya oh jangan maka sebagian lagi menawarkan gimana kalau kita mengumumkan tibanya waktu sholat dengan trompet, ya syabur, ya. Dan ini kebiasaan Yahud. Nabi pun menolaknya. Dan sebagian yang menawarkan gimana kalau kita mengumumkan dengan lonceng, ya. maka Nabi pun menolaknya. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Nasrani. Maka diantara sahabat, ya, yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih radhiyallahu taala anhu beliau menginginkan untuk ya, menyebutkan ya, mendapati sesuatu sebagaimana diinginkan Rasulullah alaihi wasallam cara mengumpulkan manusia untuk sholat jamaah di masjid maka akhirnya satu hari pun ya, beliau radhiyallahu taala anhu bermimpi ya, untuk apa namanya mengumpulkan manusia agar sholat berjamaah dengan cara mengumandangkan adzan. Akhirnya pun disetujui oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini satu contoh dalam masalah sholat. Bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk menyelisih orang-orang kafir. Ya. Demikian pula contoh yang lain dalam hadis yang berat oleh Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ataupun kata beliau radhiyallahu taala anhu salatu sa'at. Kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yanhana an nusalli fihinna wa nuqra fihinna mautana. Ada tiga waktu. Ya. Yang mana Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang kita untuk salat pada tiga waktu tersebut dan menguburkan jenazah-jenazah kaum muslimin pada tiga waktu itu. Kemudian disebutkan satu persatu ya. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب yang pertama adalah ketika matahari beranjak naik di pagi hari ya, sampai ya, satu penggalan satu tombak Yang kedua, ketika matahari tepat berada di atas kepala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari mulai terbenam. Ya. Ketika bundarannya itu mulai terbenam. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain dalam terima Muslim bahwa kenapa Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk sholat pada dua waktu yang pertama dan yang ketiga yang kita sebutkan yaitu ketika matahari mulai terbit dan mulai terbenam disebutkan bahwa pada saat itulah muncul dua tanduk syaitan fa innaha tatlu'u baina qarna syaitan wa yasjudu al kuffar ya. bahwa pada dua waktu tersebut itu muncul dua tanduk syaitan di mana orang-orang kafir kaum musyrikin dahulu mereka biasa sujud ya menyembahnya maka kaum muslimin dilarang untuk menyerupai mereka. Ini asyur muslimin rahimakumullah. Demikian pula dalam hadis yang lain, dalam permasalahan yang lain, seperti dalam permasalahan dabaih, menyembelih. Ini juga Rasulullah berusaha untuk menyelisih orang-orang kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Rafi bin Khadijah radhiyallahu taala anhu ya di mana para sahabah ya, mereka mengatakan ataupun Rafi bin Khadid beliau mengatakan qultu ya Rasulullah wahai Rasulullah inna mulaqul aduwa ghadan wa laysa ma'ana maddan wahai Rasulullah sesungguhnya kita besok akan berjumpa dengan orang-orang kafir dalam kondisi kita tidak memiliki pisau untuk menyembelih hewan-hewan sembelihan kita untuk makan maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam ma anharad dam wa dzukra smullah alaihi fakul ya. hewan apa saja yang telah disembelih ya, dicurahkan ditumpahkan darahnya kemudian disebut nama Allah maka makanlah walhasinna wadhufur selama alat untuk menyembelih itu bukan sin bukan gigi dan bukan kuku ya. wa amma dhufur ya, fa'abmun wa amasinnu ya, famaddal habasyah adapun ya, apa namanya ad-dufur maka itu tulang kata beliau ya. ataupun adapun gigi itu tulang sehingga dilarang untuk jadikan sebagai alat menyembelih adapun kuku kata beliau kenapa dilarang karena itu adalah alat menyembelihnya orang-orang Habasyah orang-orang Basyah masyhur bahwa mereka adalah Nasrani, orang-orang kafir. Ini peringatan dari Nabi untuk tidak menyerupai mereka sampai dalam hal menyembelih. Sampai dalam hal menyembelih. Dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Demikian pula dalam hal berpakaian. Rasulullah juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib ataupun dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma kata Nabi alaihi salatu wasalam ataupun kata Abdullah bin Amr rawa alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbain ma'asfarain suatu ketika Rasulullah melihatku memegang ya, dua pakaian yang muasfarain yang dilumuri dengan minyak za'faran ya minyak za'faran maka Rasulullah pun mengingatkan ya, dan melarangnya inna hadhihi min asyabil kuffar fala talbasha maka sungguhnya pakaian ini adalah pakaiannya orang-orang kafir maka janganlah engkau memakainya Rasulullah marah ya. maka ini ma'asyar muslimin rahimakumullah demikian pula dalam hal adab ya, perhiasan seperti jenggot demikian pula kumis Rasulullah ingatkan khaliful musyrikin ya. khaliful musyrikin khosus syawarib ya. warahul liha pendekkan ya. selisilah orang kaum musyrikin orang-orang kafir ya. pangkas kumis-kumis kalian dan biarkan jenggot-jenggot kalian biarkan jenggot-jenggot kalian oleh karena itu ma'asyal muslimin rahimakumullah terlalu banyak untuk disebutkan contoh-contoh ya, ucapan demikian pula perbuatan Rasulullah SAW untuk tidak menyerupai orang-orang kafir. Sampai dalam hal ini, hari perayaan. Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu taala di mana beliau menyebutkan qadima Rasulullah alaihi salatu wasallam al-Madinah wa lahumu yauman yal'abuna fihima fil jahiliyah bahwa Rasulullah suatu ketika Ya, beliau datang ke kota Madinah dalam kondisi di kota Madinah penduduknya itu memiliki dua hari yang mana mereka biasa bermain-main, ya, bersenang-senang pada dua hari tersebut di masa jahiliyah. Dan itu disebutkan oleh para ulama dua hari tersebut bernama Nairus wal Mahrajan. Maka Rasulullah SAW beliau pun mengatakan kepada para sahabat, ya, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumul adha wal fitr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti dua hari kalian itu yang itu lebih baik ya, dari dua hari tadi. Yang biasa dahulu di masa jahiliyah kaum muslimin ataupun manusia bangsa Arab bermain-main bersenang-senang pada hari tersebut yaitu Yaumul Adha Yaumul Fitr. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk eh, mengetahui hal ini agar supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan menyerupai orang-orang kafir. Ya. Sampai dalam masalah rambut misalkan. Ya. Rambut, demikian pula. Jangan sampai kita menyerupai orang-orang kafir. Dan dalam hal ini, ya, permasalahan rambut, dan ini termasuk zina perhiasan manusia, itu dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Ya. Itu asalnya. Sehingga dahulu ya eh, ketika kita rihlah ya ke negeri para ulama di Yaman, di Margis, Fiush. Maka para tulab diperintahkan oleh Abdul Abdurrahman Al-Adani hafizahullah taala untuk memendekkan rambut-rambut mereka Ya. Kenapa? Karena kebiasaan bangsa Arab, ya, terkhusus di Yaman, ya, terkhusus ya, di Aden dan sekitarnya, itu rambut mereka pendek. Ya, rambut mereka pendek. Sehingga bukan termasuk kebiasaan di sana rambut yang panjang. Bahkan ini termasuk kebiasaan ya, orang-orang fasik. Ya. Nah, dan termasuk kebiasaan para wanita sehingga beliau terus mengingatkan dan metanbih kepada para tulam terkhusus dari kalangan gerobak ya, Indonesia ya Somalia kemudian Perancis Amerika dan yang lainnya untuk memendekkan rambut-rambut mereka ya, ada yang gundul ada yang ya setengah ya artinya tidak terlalu gundul ya tidak habis semuanya kan? Namun seperti itu kebiasaan mereka. Nah, ada pun di negeri kita sempat e, ditanyakan kepada beliau, gimana kalau kita kembali ke Indonesia? Kalau dikembalikan kepada urf, apakah diperbolehkan? Iya betul, asalnya dikembalikan kepada urf. Namun diperhatikan bahwa kata beliau, posisi Indonesia ini ya, itu dikelilingi oleh negara-negara kafir. Iya kan? Australia, Terus apa lagi? Papua. Mana lagi? Filipina. Apa lagi? Singapura dan sekitarnya. Ya. Kebanyakan negara-negara kafir. Ya. Jepang, Cina dan yang lainnya. Kebanyakan negara-negara kafir. Sehingga kata beliau, kebiasaan yang sekarang ini di Indonesia itu sangat besar merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Sehingga itu bukan menjadi patokan. Bukan menjadi sandaran. Kenapa kebiasaan rambutnya seperti ini? Ya, kebanyakan Mandarin. Ah, ini kan kebiasaan, sudah adi, sudah biasa. Oh, bukan. Itu kebiasaan siapa? Sehingga kata beliau, yang menjadi patokan adalah kebiasaan kakek-kakek kita dahulu. Dahulu. Ya, sebelum sekarang, sebelum mengenal potongan-potongan rambut yang menyebar sekarang ini di tengah kaum muslimin. Ya, ada yang potong zigzag, ya. ini, Katanya kebanyakan pemuda seperti itu. Ini kebiasaan mau diterapkan ya jangan lihat dulu itu bukan kebiasaan kakek-kakek kita dahulu ya. coba di zaman perjuangan tahun 45 gimana rambut mereka ya coba lihat apakah ada model seperti itu ya sebelah dipotong sebelah dibiarkan ya. ataupun di apa dibuat seperti ya, sapu ijuk gitu ya untuk membersihkan ya, rumah ya, sapu katanya itu model ya. maka ini musibah menimpa kaum muslimin ya, maka ini harus diperhatikan terlebih tulab ya, santri jangan menyukai mereka orang-orang fasik ya, diperhatikan rambutnya ya, diperhatikan rambutnya jangan dibiarkan gondrong ya, tanpa teratur kalau ada yang mengatakan kan mencontoh Rasulullah rambut Rasulullah itu panjang tapi teratur pakai minyak nggak semrawutan, iya. nggak semrawutan. Itu pun tertata, rapi, dan itu pun merupakan adat pada waktu itu. Adat pada waktu itu bukan jibilia, ya. tapi adat. Ya, sehingga kita mengikuti sekarang. Ya, apakah seperti itu kebiasaan kaum muslimin? Ya, memanjangkan rambut. Ya, terlebih ketika seorang belum tumbuh. Ya, kumis dan lehyahnya, jenggotnya. itu bisa menjadi fitnah. Ya, seperti nisa, ya, seperti wanita, lebih bermudarat lagi. Ya, sehingga ini diperhatikan. Ya, jangan sampai seseorang ya, terbawa ya, dengan kebiasaan mereka orang-orang kafir. Minimal kebiasaan orang-orang fasik, ya, para penyanyi ya, dan yang lainnya. Allah musta'an. Maka ini Asyar muslimin rahimakumullah Apa yang bisa kita sebutkan Berusaha untuk kita ringkas ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita semuanya dan atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh